much. mengatakan hablullah adalah al-Islam. Ada yang mengatakan hablullah adalah al antakalain. Al-Quran dengan mandatarisnya, Ahlul baik. Ketiga-tiga tafsiran itu baik dan terserah pada umat Islam mengambil yang mana. Tapi kita nanti akan ketemu pada akhir ronda-ronda adanya dunia ini dengan apa yang dimaksud dengan at nanti bahwa tahun-tahun mendatang ini kita akan menghadapi banyak problema, banyak cobaan, banyak godaan dan fitnah. Sebab pergolakan antara Islam dengan jahiliyah, antara iman dengan syirik, antara hak dengan batil, kiranya sudah mencapai babak final. Khususnya setelah perang Teluk, kita akan menghadapi klimaksnya keboliman kita akan menghadapi kemuncaknya teroris dan meluapnya arus maksiat dan mungkaran. Umat manusia dan khususnya umat Islam akan dilanda oleh maksur minal amwali wal anfusi wal thamarat. Sebab dunia sementara menurut perkiraan kami akan dipimpin oleh seorang Firaun. Firaun terakhir yang menyambung kekuasaan Firaun-Firaun sebelumnya. Firaun akhir ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Udara sudah dikuasai, darat sudah dikuasai, alat-alat senjata yang paling canggih dia miliki, dan laut dia kuasai. Masyarakat muslimin, kalau Firaun dulu mempunyai tukang sihir cuma beberapa belas orang, maka Firaun yang akhir ini tukang sihirnya tidak bisa dihitung. Sebagian besar daripada anggota-anggota PBB itu adalah tukang sihirnya mereka menyebarkan mata-mata mereka di seluruh penjuru dunia bertopeng Zionis Internasional Lion Club Rotary Club apa maksudnya itu semuanya disebarkan di seluruh dunia tak lain maksudnya adalah memantau dan mengincar negeri-negeri yang mayoritasnya muslim untuk dilihat apa yang bisa diangkut apa yang bisa di angkat begitu saja ke negeri Taud yang paling besar dan memecah belah umat Islam menjadikan umat Islam poin-poin seperti sekarang ini merubah hati akidah umat Islam merubah akhlak umat Islam akhirnya mereka bertujuan untuk menundukkan kaum muslimin kepada kekuasaan Fir'aun tunggal itu Eropa telah dikongsinyir menjadi satu mata uang mereka katanya akan disatukan. Arab jahiliyah akan dipaksa untuk tunduk dan duduk berunding dengan Israel dan mengakuinya sebagai negara. Baitul Maqdis sudah disandra dan dikuasai. Masjidul Haram dan Masjidul Madinah ala sahibiha al salawati wa taslim sudah sudah dalam kepungan mereka dengan persetujuan Khadim al-Haramain Syarifin. Di tiap rumah tangga muslim sekarang ada kotak-kotak namanya televisi yang be bekerja siang malam untuk mempengaruhi umat Islam dan generasi muslim supaya condong ke barat. Film-film barat diputar. Tari-tarian barat yang paling brengsek, maaf-maaf, diputar. Lazimnya televisi itu akan digunakan oleh umat Islam dan bisa menggunakannya atau bisa melihat sesuatu di dalamnya yang menguntungkan menguntungkan pengetahuan dan ilmu menambah ilmu membawa berita-berita yang penting buat umat Islam tetapi sayang itu televisi sekarang sudah menjadi kotak-kotak setan di umat yang muslim kalau kita tidak berhati-hati kita akan hanyut bersama sihir-sihirnya Fir'aun dan Fir'aunisme di mana-mana seratus ini Kita membayar pajaknya televisi untuk dibaratkan, untuk diseret ke barat. Dan ini sebenarnya kita tidak suka. Tapi apa daya? Siapa yang bisa mengerti keluhan umat Islam? Siapa yang bisa mendengar keluhan umat Islam? Cerita hati yang menangis. Tidak ada yang mendengar. Ada sebabnya. Masyarakat muslim, kalau kita sekarang sudah mulai berubah, sudah mulai genjah daripada khidbah daripada apa yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran maka itu adalah salah kita sendiri Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiru La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum yadin Katakanlah ayuhai Muhammad. Di masa turunnya ini ayat dan sekarang katakanlah hai muslim, aku tidak akan menyembah apa yang kalian coba, Kalian pun juga, aku pun juga, dan sampai akhirnya Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Ini yang harus kita serukan. Tapi nyatanya sekarang, dan mudah-mudahan apa yang saya kira ini salah. Umat Islam sekarang menyembah apa yang mereka sembah. Oh, mereka sekarang menyembah dolar, menyembah kursi, menyembah benda dan serba benda itu. Serba benda itu juga kita ikut menyembahnya. Masyarakat muslimin. Nah, kenyataan sekarang sudah berubah. Berhala hawa nafsu kita sembah. Berhala kepartean yang cepat, kemadhaban yang yang membawa pada perkelahian dan benci membenci sudah terang berada di ambang pintu yang kita ikuti sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, kalau kita bergerak terus begini, maka kita berjalan dalam kerugian. Mereka tidak menyembah apa yang kita sembah. Tapi kita sekarang menyembah apa yang mereka sembah. Mestinya, sebaliknya, kamu tidak menyembah kami dan kami tidak menyembah kamu punya berhala, itu harus bersama. Tidak bisa satu menyembah dan satu tidak berbuat apa. Kemudian Allah berfirman, Hala antum ulahi tuhibbunahum wa la Nah, ini dia kamu, pakai umat Islam mencintai mereka sudah mereka tidak mencintai mereka tadi ayat yang dibaca oleh Al-Qari A'udzubillah minasyaitonir rajim walan tardu anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum tidak akan orang Yahudi, orang Yahudi dan Nasara tidak akan rela dan lega atau senang padamu wahai umat Islam kecuali kalau kamu mengikuti milat mereka. Nyatanya sekarang kita mencintai mereka dan mereka tetap dalam stand mereka dan posisi mereka tidak mendekati kita kita berbuat apa yang mereka kerjakan kita memperaikan atau memberi, memberikan libur hari akad di sekolah-sekolah Islam mereka tidak pernah memberikan libur di sekolah-sekolah Katolik hari Jumat kita pakai tanda salib di tempat-tempat atau di lembaga-lembaga kesehatan kita mereka tidak memakai itu tidak pakai bulan sabit sebagai yang dipakai oleh Turki, Pakistan dan lain-lainnya. Masyarakat di sini kita kalah, kalah dalam segala-galanya. Karena itu, saya kira mustahak sekali kalau kita pada hari ini mulai mengkaji kembali melalui ayat dengan Al-Mahdi Al-Muntadah Abdullah bi akan keluar Imam Mahdi yang seluruh mazhab Islam berpegangan dengan wujudnya Mahdi yaitu Al-Imamiyah Al-Ithni Ajariyah maupun Ahli Sunnah dalam semua mazhab Ahli Sunnah mengakui adanya Imam Mahdi dalam satu buku yang dikarang oleh seorang ulama dari Kashmir namanya judulnya Al-Qawlus Sarih fima tawatar min akhbaril Mahdi wal Masih